ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Masyaallah الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada pembahasan tentang hukuk al-zawjiyah hak-hak tentang suami istri yang dalam hal ini kita sudah me sedikit membahas permasalahan hukum musyarakah baina zaujain. Hak-hak yang bergabung di antara suami dan istri. Dan beberapa permasalahan sudah kita bahas pula terkait dengan e, masalah ini. E, berikutnya dari beberapa e, permasalahan yang pertama adalah supaya tidak menyebarkan rahasia masing-masing di antara keduanya. Kemudian yang kedua, saling mencintai di antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, untuk bergabung dalam suka ataupun duka dalam kesedihan dan kebahagiaannya adanya musyarakah di antara keduanya. Yang keempatnya adalah agar masing-masing dari suami dan istri ini berhias. Seorang suami berhias untuk istrinya, demikian pula istri lebih lagi seorang istri berhias untuk suaminya. Kemudian yang kelima adalah an yughar kullu min az-zawjain al-akhar, cemburu masing-masing dari suami dari suami istri ini atas yang lainnya. Kemudian eh, ini yang kelima poin yang kelima sebagian sudah kita singgung dulu bahwa ini adalah merupakan hak mustarak baina hak yang bergabung di antara suami dan istri. Fa'ala kulli minhuma an yaghara 'ala al-akhar. Maka masing-masing di antara keduanya untuk juga cemburu atas yang lainnya. Wa min alamati mahabbatir rajuli lizawjah an yughara 'alayha wa yaqadhaha wa yusunaha. Di antara tanda cintanya seorang suami terhadap istrinya adalah cemburu terhadap istrinya ini dan selalu menjaganya dan mengawasinya. Wal mar'atu tuhibbu an tara min zawjiha hadhihi al-ghirah. Seorang wanita tentunya juga suka senang untuk melihat kecemburuan seperti ini dari suaminya. Fahiyya turidu an tash'ura bi anna laha rajulan yagharu 'alaiha wa yahmiha. Maka seorang istri juga menginginkan untuk juga memiliki perasaan bahwa dirinya memiliki seorang suami yang cemburu atas dirinya dan senantiasa menjaganya. Wama at'asa al-mar'ah idza sya'arat anna لا يؤذيها ولا يغير عليها dan betapa gundahnya seorang istri ketika merasakan bahwa suaminya ini tidak peduli kepadanya dan tidak pula cemburu terhadapnya. فإذا كانت الغيرة من أهم مميزات المرأة ومن صفاتها فهي كذلك من أهم سمات الزوج المحب kalau cemburu adalah merupakan sifat yang penting merupakan yang paling penting dari sifat-sifat para wanita kelebihan para wanita dan sifat-sifatnya maka demikian pula cemburu ini juga merupakan ahammu simari zauj merupakan tanda yang paling penting seorang suami yang mencintai istrinya. Wa kana kiramur rijal yumtajahuna bil ghirati ala nisa'ihim wal muhafazati alaihim. Dan dahulu para laki-laki yang mulia ini mereka dipuji karena kecemburuannya terhadap istri-istri mereka dan juga senantiasa menjaganya. Akhwani wa billah rahimani wa rahimakumullah. Ini cemburu pada asalnya dalam merupakan sifat yang terpuji. Sifat yang baik. Karena cemburu merupakan tanda kecintaan seseorang namun kemudian tidak bolehnya untuk kemudian berlebihan. Dan hal ini sesuatu yang wajar. Sebagaimana para ummahatul mukminin juga mereka cemburu. Tapi tidak sampai kemudian kepada berlebihan membuat makar dan yang semisalnya. Sebagaimana para ummahatul mukminin mereka juga cemburu dan Rasulullah SAW tidak menahan, menahannya atau tidak memarah-marahinya. Seperti kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di rumahnya bersama para sahabatnya, kemudian datang istrinya yang lain mengirim makanan. Maka kemudian di sampingnya piring itu dan kemudian pecah dan makanan pun hamburan. Dan Rasulullah SAW hanya berkomentar kepada para sahabatnya, "Gharrat ummukum." Ini ibu kalian lagi cemburu. Hmm. Gharrat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Maka ini e, namun demikian juga meskipun seperti itu tetap juga ditegakkan hak. Artinya tidak kemudian kecemburuan ini menghalangi seseorang untuk menegakkan kebenaran atau menegakkan keadilan. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat suami eh, istrinya bersikap seperti itu dengan kecemburuan yang tidak mengapa, tapi kalau sampai kemudian melakukan pelanggaran dari kecemburuannya ini pun juga keadilan pun juga ditegakkan. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kisah itu pun juga kemudian e, menegakkan keadilan kepada Aisyah radhiyallahu taala untuk mengganti piring yang dipecahkan. Piring istri beliau yang lainnya yang dipecahkan ini. Ini kecintaan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala tetap juga tidak menghalangi untuk kemudian menegakkan e, keadilan. قال فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله alaihi wasallam قال dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda Inna Allah yagharu wal mu'minu wal mu'min man yaghar wa ghiratu Allah an ya'tiya ar-rajulul mu'minu ma harrama Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu Dan seorang mukmin juga ada yang cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang yang beriman dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya seseorang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala bila ridha manakala hambanya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهناك أمر مهم وضابط ينبغي الوقوف عليه عند الكلام على الغيرة baik e, bahwa ada perkara penting dan juga satu kaidah yang mesti dimengerti ketika berbicara masalah cemburu ini. وهو أنه ينبغي أن تكون هذه الغيرة عند كل من الزوجين محمودة yakni ini yang perlu digarisbawahi bahwa cemburu kecemburuan ini pada masing-masing dari suami istri adalah cemburu yang terpuji. Wa al-hasanatu baina sayyi'atain. Yaitu cemburu yang merupakan kebaikan di antara dua keburukan. Wal wasat baina tarafain dan juga tengah-tengah di antara dua sisi. أما الإفراط في الغيرة والتفريط فهذا أمر مذموم غير محمود Adapun berlebihan dalam cemburu atau kemudian tafrid, yakni menggampangkan, maka ini perkara yang tercela dan tidak terpuji. Ini permasalahannya dia kecemburuan di sini adalah merupakan tanda kecintaannya. Namun cemburu ini jangan kemudian berlebihan. Yang kemudian ketika berlebihan ini mengarah kepada buruk sangka. Ketika mengarah kepada buruk sangka, berikutnya adalah menuduh pada sesuatu yang terkadang seorang istri tidak melakukannya sama sekali. Ini berangkat dari kecemburuan yang berlebihan atau kecemburuan yang kelewatan. Ini tercela. Yang kemudian menjadikan uh, <clears throat> rusaknya dan ini tentunya adalah cemburu yang tidak pada tempatnya. Maka sekali lagi pada hukum asalnya cemburu adalah sesuatu yang terpuji. Karena di antara dua persimpangan jalan ya. antara tafrid wal ifrat kemudian yang pertama falnaul awwal adamul ghairah jenis yang pertama adalah tidak ada cemburu fa idza kana hunaka tafrid fil ghairah yusbihu ar-rajulu dayyutan ketika ada tafrid menggampangkan dalam masalah cemburu ini maka seorang suami bisa menjadi seorang yang dayut. Dayut ini adalah seorang kepala rumah tangga yang membiarkan keburukan itu ada dalam rumah tangganya. Ini dayut. Dan ini orang yang tidak ada cemburu. Maka cemburu hakikatnya bukan dalam sekedar masalah cinta saja, tapi tentunya dalam masalah syariat ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini ketika menggampangkan dalam masalah cemburu ini menjadikan seorang suami ini dayut. Ini e, orang yang dayut yang membiarkan keburukan ada dalam rumah tangganya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi mustadrak al-Hakim wa sahahahu al-Albani rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala Salatun la yadkhuluna jannah Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga Semuanya dari keluarga Yang pertama adalah aq liwalidayih Ini peranan anak Al-Aqu liwalidayih Seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya yang kedua dayud seorang suami kepala rumah tangga yang membiarkan keburukan-keburukan ada dalam rumah tangganya. Dan yang ketiga warajalatun nisa, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita-wanita para istri yang menyerupai laki-laki. Ini semuanya ada dalam rumah tangga. Peranan seorang anak suami atau istri. Ini tentunya adalah yang harus diperhatikan karena ini ancamannya adalah tidak akan masuk ke dalam surga. Nasallallahu alaihi wasallam والرجل الديوث هو الذي لا يغار على أهله Seorang laki-laki yang dayut, suami yang dayut ini yang tidak cemburu terhadap istrinya. Aw yuqirru fi ahli al atau membiarkan mengikrarkan pada istrinya ini al khubut yakni keburukan ya. dibiarkan tabarruj dibiarkan keluar bebas dibiarkan jalan-jalan sendiri dibiarkan dan lain sebagainya ya. berkawan dengan orang-orang tidak perlu karuan dan lain sebagainya adalah hakikatnya orang yang tidak punya cemburu atau dibiarkan ya. isinya dinikmati oleh orang lain ini dayu ya. yang membiarkan istrinya berbuat keburukan fayatruku zawjatahu bila hijab dia membiarkan istrinya tanpa hijab kasyifa an jasadiha yang terbuka jasadnya wa ansyariha li kulli man arada an yanzur demikian pula terbuka dari e, rambutnya untuk siapapun yang ingin melihatnya wa hadha yaj'al az-zawj zawjatahu sil'atan rahisah dengan cara seperti ini hakikatnya adalah seorang suami telah menjadikan istrinya ini sebagai dagangan yang murah. Kan biasa begitu dengan dagangan murah. Kalau dagangan murah ini dipanjang, ya. Dipajang bebas siapapun bisa nonton, bisa melihat. Tapi kalau barang mahal tentunya akan dijaga. Tidak semua orang bisa melihatnya. Wabihada al-zawju zawjatahu sil'atan rakhisatan. ولحم مباح لكل من أراد أن ينهش فيه بعينه dan ini lahm daging mubah bagi siapapun yang ingin menikmati dengan kedua matanya. Baru biyadi bahkan boleh jadi adalah dengan tangannya. Dibiarkan istrinya ini tamussu yada lamisin atau taqbalu yada lamisin menerima uluran tangan siapapun yang menyentuhnya faqad yadlu minhu ahadum an yarqus ma zawjatihi terkadang bahkan salah seorang dari mereka yang tidak punya cemburu ini untuk meminta untuk berdansa dengan istrinya ya. menari dengan istrinya fayasma'u lahu bismi taqaddum kemudian membolehkannya dengan alasan gaya hidup modern ya. ini kemajuan dan alasan-alasan yang sama sekali tidak rasional ya. dengan alasan taqaddum modern fa yarqus hadzal rajul ajnabi ma zaujatihi batnun li maka laki-laki ini pun berjoget berdansa laki-laki asing ini dengan istrinya batnun li batn saling beradu perut ya wa huwa yanzuru ilaihima wa dan suaminya ini melihat kepada istri dan laki-laki asing ini sambil tersenyum, senang. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah uh, tidak beragama. Ya, seperti hakikatnya adalah tidak beragama. Ini gaya hidup. Ini ada model seperti itu dan banyak. Wa hunaka minar rijal aqsud minaz zukur. Dan ada lagi dari para laki-laki. من يسمح لزوجته أن ترقص أمام الناس في مناسبة من المناسبات Ada suami yang membolehkan istrinya untuk menari, berjoget di hadapan manusia pada satu munasabah tertentu. Ya, acara event-event tertentu menyambut tamu atau hari apalah misalkan. Demikian pula acara-acara wali eh, walimahan misalkan dan semisalnya jadi tontonan jadi tanggapan ya hanya karena sekeping dunia warubbama sa'ida liyarqusa ma'aha fil ahwal akhar dan nah, boleh jadi sang suami ini pun juga ikut naik ke panggung kemudian ikut berjoget bersamanya ada lagi suami-suami yang mempekerjakan istrinya untuk memudahkan urusannya pada sebagian maslahat. Karena untuk maslahat menggadaikan istrinya atau seperti itu mempergunakan istrinya untuk melayani, untuk memberikan khidmat, untuk agar urusannya lancar. La haula wala quwwata illa billah. Wa hunaka man yasma'u li zawjatihi mujalasati ashabis su fi majalisihim Ada lagi suami-suami yang membolehkan istrinya untuk duduk-duduk dengan ashabus su' ya, para ashabus orang-orang yang jelek di majlis-majlis setan mereka allati yudaru fiha kasul khamr wal mukhaddarat yang majlis itu dikelilingi dengan gelas-gelas khamr dan minuman-minuman yang memabukkan menggalikan istrinya. Ada model-model orang-orang seperti itu. Ini hakikatnya orang sudah tidak beragama. Fala khaira fi man la yugharu ala ahli baiti wa la yahtam. Dakhala man dakhala wa kharaja man kharaj. Maka tidak ada kebaikan pada suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya ini. Tidak perhatian dibiarkannya masuk orang yang masuk keluar masuk dibiarkannya begitu. Ya keluar masuk seenaknya sendiri dibiarkannya oh itu keluarga oh ini oh ini kawan dekat oh itu dulu kawan sekolah oh itu la haula wala quwwata illa billah ya dakhala man dakhal wa kharaja man kharaj labisat labisat zaujatuhu al-hijab aw khala'athu istrinya pakai hijab atau melepaskannya yanzuru ilaiha wa hiya tushahid ma yundalahu al-jabin fil fadaiyat wa 'ala tilbaz wa la yataharraku fihi sakin ini sang istri memakai hijab atau melepaskannya kemudian dia melihat kepadanya menyaksikannya dengan pemandangan yang bisa eh, apa, menjadikan mengerutkan dahi kita ya pada apa e, dunia maya ya atau di apa eh, acara-acara televisi ya. di apa dush ya, di acara-acara apa e, online ya, yang sekarang ini lebih terbuka ya dan bisa seluruh channel ini ya bisa mengaksesnya demikian pula di acara televisi dan wala taharraku fihi sakin tidak bergeming ya ini artinya melihat pemandangan seperti itu tidak tergerak sama sekali. Bahkan menjadi kebanggaan, oh masuk TV, oh ini, ini menjadi kebanggaan. Ketika istrinya jadi tontonan orang sekian banyak. Yaqulu Amirul Mukminin dikatakan qala bahadha bahasa rajul ma huwa illa hinzirun barri mutakhaffi fi mislahin bashari fahada la Suami yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini tiada lain adalah khinzirun birri ya. Merupakan babi liar ya. yang bersembunyi di balik jubah manusia mislahnya manusia. Mislah ini bagian luar. Biasa kalau orang Saudi itu pakai mislah ini ya. ya warna hitam atau kadang coklat gitu ya. Namanya mislah. Ini bagian kebesaran. Ya, atau bagian biasanya pada dipakai pada munasabah-munasabah tertentu. Ya. Maka lagi lain seperti ini tidak ubahnya adalah seperti itu. Ya. Tidak ubahnya adalah seperti babi liar yang sembunyi di balik jubah manusia yang tentunya tidak ada kebaikan padanya. La khairabi. Yaqulu Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Balaghani anna nisaakum yuzahimna al-uluj fil aswaq. Ala tugharun innahu la khairu fi man la yaghar Kata Amirul Muminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, telah sampai berita kepadaku bahwa wanita-wanita kalian itu yuzahimna al-uluj fil Mereka berdesak-desakan. Mereka berebut di pasar ya. Apalagi di pasar ya. Ana apakah kalian tidak cemburu Innahu la khaira biman la yaghar. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada orang yang tidak punya rasa cemburu. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala eh, yang pertama dari rasa eh, tidak adanya rasa cemburu. Yang kemudian tidak adanya himmah tidak adanya perhatian. An-naud yang kedua, al-ghiratul madmumah, cemburu yang tercela. Yani al-ifrat bil ghirah, kelewatan, berlebihan dalam cemburu ini. فالإسراف في الغيرة يؤدي إلى احتراق البيت بنارها الموقدة أو موقدة berlebihan israf dalam cemburu ini akan menyebabkan terbakarnya rumah tangga dengan api yang menyala dengan api yang disurutnya wa ila fuqdan thiqa al-mutabatil baina ar-rajul wa imra'atihi dan juga akan hilangnya kepercayaan hilangnya kepercayaan Nah, ini hilangnya saling percaya antara seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya. jidur rajulu li faratil ghira yamna'u zawjatahu min al-khuruj. Engkau akan lihat seorang lagi lagi seorang suami yang kelewatan dalam cemburunya ini sampai menahan istrinya untuk keluar. Kalau sekedar keluar saja tidak boleh, Wa minal mukalamat teleponnya dan juga melarang untuk berbicara di telepon. Wa min istiqbali qaribatiha wa sadiqatiha dan juga dilarang untuk menerima ya, menerima kerabatnya, menerima kawan-kawan dekatnya sama wanita. Wa yaghliqu nawafidal bait wa Maka dia menutup Jendela-jendela rumahnya dan pintu-pintunya ditutup. Wajajassu ala awraqiha. Akhirnya dia juga tajasus. memata-matai setiap lembaran-lembaran yang dimiliki oleh istrinya ini. Yusi'u biha berburuk sangka terhadap istrinya ini. Wa ya'til bait ala hini ghaflah dan mendatangi rumah dalam penuh kelalaian. <clears throat> Wa hadha kulluhu yaj'al az-zawj ya'ishu mahmuman hayranan mahmuman mu'azzaba. Seperti ini menjadikan seorang suami pun hidup dalam keadaan umum ya, dalam kegelisahannya, heranan dalam kebimbangannya. Ya, ini menjadi sebab Karena cemburu yang berlebihan maka kemudian menjadikan berburuk sangka ketika berburuk sangka ini kemudian bisa menuduh dan akhirnya kemudian kembalinya kepada dirinya sendiri hidup dalam keadaan gelisah, tidak tenang, bimbang, bingung dan tersiksa jelas. Bal yakunu hadha zawj sababan bi ja'li zawjatihi mahall fi nazar an-nas wa turma bisu. Bahkan sang suami ini pun uh, menjadi sebab atau ya sang suami ini menjadi sebab untuk menjadikan istrinya ini adalah tempat yang diragukan. Artinya orang pun juga sudah mulai ragu dengan e, sang istri ini dalam pandangan manusia dan kemudian dituduhnya dengan berbagai tuduhan. Sebabnya siapa? Sebabnya adalah suaminya itu sendiri. Yang menjadi sebab harkat dan martabat istrinya ini jatuh di depan e, para manusia secara umum. Ya. Wasadaf Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Maka benarlah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika beliau berkata, "La tukthiril la tukthiril ghirah ala ahlik turma bisu'i min ajlik." Janganlah engkau cemburu. Janganlah engkau banyak cemburu terhadap istrimu. Maka kemudian istrimu itu akan dituduh dengan hal-hal yang buruk dikarenakan perbuatanmu sendiri. Dikarenakan perbuatan suaminya. Ini ketika hal itu dalam berlebihan. Bahkan akhirnya Abu Dawud di nanti sahih min hadis Jabir ibn Atiq Qala qad akhraj Abu Dawud dan Abu Dawud telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Adi radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda "Min al ghairah ma yuhibbuhu Allah wa minha ma yubghiduhu Allah Kata Nabi SAW di antara cemburu ini ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pula yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fa amma al-ghiratu allati Allah fal ghiratu fir raibah. Adapun cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cemburu dalam hal yang menjadikan bimbang. Artinya was-was. Wa atal ghairatu alladhi yubghiduha Allah wal ghairatu fi ghairi raibah. Adapun cemburu yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cemburu dalam hal yang tidak ada keraguan padanya. Artinya di sini Eh, para bidin jazakumullah. Cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cemburu yang itu merupakan hal yang terpuji. Pada masalah-masalah yang dikhawatirkan dikhawatirkan ini akan e, menyebabkan padanya e, keraguan ini pada tentunya pada masalah-masalah yang e, dikhawatirkan istrinya akan terjatuh ke dalam hal yang mahzur pada hal yang terlarang adapun cemburu dalam masalah-masalah yang tidak ada keraguan badannya jelas maka ini cemburu yang buta ya, tidak pada tempatnya dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka min az-zawjat allati tughar min najahi zawjiha. Ya. Ada di antara para istri ini yang cemburu dengan kesuksesan suaminya. Ini kalau suaminya sukses, ini malah cemburu, tidak suka. Ya. Kenapa? Wadalika khaufan an yubaidahu hadzal naja'anha. Karena khawatir kesuksesan ini akan menjauhkan dirinya dari suaminya ini. Fatamalu ala ta'til hadzal najah. Maka kemudian sang istri ini berbuat untuk bagaimana suaminya ini tidak sukses, ya. tidak berhasil وبال bil hifdhi من min min الزوج في نظر nazar dan juga merendahkan nilai suaminya ini pada pandangan orang lain. Karena apa? Takut diambil oleh orang lain. Jadi kalau suaminya ini sukses, ya, nanti kalau sukses mah jadi poligami, Nah, kemudian nah, ujung-ujungnya begini ya. Atau kemudian pokoknya istrinya eh, suaminya itu dijelek jelekkan di hadapan orang supaya tetap menjadi miliknya. Nah, kalau jelek itu kan orang nggak suka. Nah begitu. Lidza kana minan min nasaihi salafin salih libanatihin Nabi fi lailatil jabab Karena inilah di antara nasihat-nasihat para salafus saleh, para penduduk pendahulu kita yang saleh ketika ini kepada putri-putri mereka di malam Bailunah di malam ketika terjadi resepsi ya, atau walimahan uh, disebutkan dengan kesepuluhan yang bisa merusak ini ya agar menjauh dinasihati supaya menjauh dari kecemburuan yang menghancurkan. Ini cemburu yang berlebihan, cemburu yang tidak baik tempatnya. Fa'udha Abdullah bin Ja'far جعفر ta'ala الله bi ابنته في ya qailan laha Abdullah bin Ja'far rahimahullah ta'ala memberikan wasiat kepada putrinya di malam zakatnya, malam pernikahannya, malam bayinunannya Mengatakan kepada putrinya, "Iyaki wal ghirata fa inna miftahu talaq." Iyaki wal ghairah. Hati-hati engkau dari cemburu buta ini. Karena cemburu yang sepertinya dalam miftahul talak merupakan kunci perceraian. Wa iyyaki wa kasrat wa kasrat al adad Fa innahu al baghdha. Dan hati-hati dirimu dari memperbanyak mencela, memperbanyak mengejek yang dengan itu akan mewariskan kebencian. Wa 'alaika bil kuhl fa innahu azjanu zinah. Allah. Ini hendaknya yang perlu diperhatikan bahwa kesemburan ini adalah akan merupakan kunci perceraian jika berlebihan dan juga akan menyebabkan kebencian dan hendaknya seorang wanita ini perhatian dengan kuhul dengan celak mata. Ini merupakan perhiasan yang paling indah Buat dia bukti bilma dan sebaik-baik minyak wangi bagi wanita adalah air. Ini mau mandi. Wanita mana kalau mau mandi saja ini sudah sudah cukupnya. Tidak perlu pergi ke salon, harus pergi ke salon. Ya, berdandan ala kabar seperti itu. Asal mandi saja nggak bau ini sudah tetap original daripada pola poles pakai nggak tahu ya kayak tembok aja dan orang senang gitu karena biasa nonton tembok sih ini makanya mukanya muka tembok ini gitu nggak tahu malu eh, yang dicat itu kan tembok, pola-pola kan tembok. ini eh, <clears throat> nasihat-nasihat dari para salah ummah radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah ta'ala jami'an. Qala fayanbaghi 'ala al-mar'ah alla takuna syadidatal ghirah. Maka hendaknya bagi seorang wanita jangan terlalu cemburu. Dihitung terus saking cemburunya dari mana suaminya datang dihitung. Diperhatikan sampai mungkin ada selembar rambut yang tertinggal di bajunya ini rambut siapa golek dewi sampai seperti itu ya kelewatan ya ini tentunya ketika sudah tidak ada rasa percaya pada istrinya padahal istrinya sudah kurang apa semua dituruti apa maunya sudah ditaati ini masih saja seorang istri masih di maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya terkait yang juga sudah kita bahas fa in ata'nakum jika para wanita ini sudah taat kepada kalian para istri ini sudah taat kepada kalian fala tabghu alaihinna sabila jangan kalian mencari-cari celah untuk menyudutkan para istri untuk menyalahkan para istri ya. dan Allah Subhanahu wa taala inna Allah kana aliyan kabira Semuanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar maha tinggi wahai para suami meskipun engkau adalah tinggi kedudukannya sebagai kawam, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dia membalas dengan kezalimanmu. Ini dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami. Ini e, jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala bahkan terkadang juga saking cintanya kepada istri sampai merelakan untuk melakukan hal-hal yang haram. Apa yang diinginkan oleh istrinya pokoknya dituruti meskipun harus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafrid dan ifrat ya. Kelewatan dan menggampangkan yang tentunya adalah alat tarabai nanti Ya. Semuanya tidak benar. Maka dari seorang wanita jangan terlalu cemburu. Mau pergi baru pulang dia ditanya pokoknya interogasi kayak ya, itu kan sensus bahkan kadang lebih dari itu. Dari mana pergi dengan siapa? Bahkan belum pulang di absen terus. Pak di mana? Bang lagi di mana ini? Terus di absen terus ya. ya di monitor. Allah musta'an. Dan terkadang sang suami pun juga sama seperti itu. Ini tidak jangan kelewatan seperti itu. Lianna hada yu'ajiju fi sadriha naran. Karena kecemburuan yang berlebihan ini akan kemudian menjadikan yu'ajiju fi sadriha naran akan mendidihkan dalam dadanya ini api. Hmm, api menyulut, api cemburu yang tidak pada tempatnya. Tus'ilu juyush awal bersyukuka. Yang kemudian apa? Menyalakan tentara persangkaan dan keraguan keraguan mulai tidak percaya. Dari cemburu yang kelewatan ini kemudian berprasangka buruk kemudian mulai ada keraguan ila jahimin la maka akhirnya berubah kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, indah, nyaman, aman berubah menjadi jahim menjadi api yang tidak kuat untuk menanggungnya Padahal ujung-ujungnya masalahnya sepele sekali. Kalau dihitung, dipikir, ya, dipertimbangkan lagi, waduh masalahnya cuman ya. Waktu kaifa da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah. Maka perhatikan bagaimana Nabi alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ummu Salamah. An yudhiballahu anha al-ghirah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari diri Ummu Salamah ini kecemburuannya yang kelewatan. Lima alamatuhu anna syadidatul ghirah. Sebagaimana telah diberitahu bahwa telah beritahu pada Nabi sallallahu alaihi bahwa uh, Ummu Salamah ini adalah syadidatul ghirah, sangat pencemburu. ولعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يؤثر على استقرار الحياة الزوجية dan juga tentunya dengan keilmuan dari Nabi SAW bahwa ini akan bisa berpengaruh akan bisa mempengaruhi terhadap ya, ketetapan dari hubungan suami istri. Maka Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak boleh untuk cemburu tidak, bahkan sesuatu yang terpuji manakala ada pada koridor yang benar. فقد أخرج imam أحمد بسند صحيح عن أم Salamah. رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam walakin imra'atun fiyya ghiratun syadidah ini memberitahu kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan namun aku ini adalah seorang wanita yang sangat pencemburu ku berat fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allah yu'adzibuni Allah bih saya takut kalau engkau melihat sesuatu dariku yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Faqala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala ini kita lihat uh, perkataan Musa Salamah mengatakan mengakui kepada Nabi alaihi wasallam aku ini orang pencemburu saya takut kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku. Faqala lah Nabi sallallahu amma ma dzakarta am amma ma dzakarti min ghiratiki fasawfa yudhibuha Allahu anka. Kata Nabi alaihi wasallam adapun apa yang kau sebutkan dari kecemburuanmu maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya itu darimu. Jadi cemburu yang berlebihan. Wa An-Nasa'i fat Allah fayadhhab fayadhhab ghairatak. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam berdoalah kepada Allah, maka Allah akan fayudhib Ghiratak Allah akan menghilangkan kecemburuanmu itu. Wa النسائي بإسناد صحيح عن sahih anas bin Malik الله تعالى عنه Diriwayatkan Ibnu Nasai dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Qalu ya Rasulullah, ala ألا min nisa'i نساء Kata mereka para sahabat wahai Rasulullah tidakkah engkau menikah dari wanita-wanita Ansar? Qala inna fihinna laghiratan syadidah. Kata Rasulullah sesungguhnya pada mereka ini ada kecemburuan yang berat. Walidhalika تجد anna Allah Ta'ala dhara tahara al-hur al الجنة fil jannah min hadha Allah. Karena inilah engkau dapati Allah Subhanahu wa taala membersihkan, mensucikan para hurul ain, wanita-wanita cantik yang ada yang tinggal di dalam surga bagaimana mengartikannya dengan bidadari ya hurunain ya mungkin itu bidadari adalah ibarat wanita yang cantik. Oh ini juga sama kita tidak mengerti. Pokoknya hurun ain ini wanita yang cantik yang ada di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka ini dari penyakit yang berbahaya ini. Minda al-awan. Dari penyakit yang berbahaya ini. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولهم في أزواج مطهرة dan Ibn Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya dari firman Allah Subhanahu wa taala walahum fiha azwajun mutahharah dan bagi mereka istri-istri yang suci ay tahurat min al-haid wal baul yani suci dari haid dan suci dari kencing, dan semua yang mengganggunya pada wanita-wanita dunia. Eh, bawatinuhunna minal ghirah wa adhan azwaj wa tujannibina alaihim wa iradati ghairihim. Artinya eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ahli ini dari azwajul mutahharah, istri-istri yang suci. Suci dari haid, suci dari eh, kencing dan semua yang mengganggu terhadap wanita-wanita dunia dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensucikannya batin-batin mereka dari kecemburuan dan juga dari gangguan-gangguan syaitan dari berbagai gangguan ya kecemburuan yang berlebihan yang kemudian membawa apa namanya e, menyeret kepada hal-hal yang mahu ini kemudian mengganggu kepada suaminya dan juga e, <clears throat> menjadikan apa namanya para suami ini terganggu yang e, menginginkan kemudian menginginkan pada yang lainnya ini. Maka ini e, Allah Subhanahu wa taala sucikan para hurun ini dari semua ini. Dari semua yang ini ada pada wanita-wanita di dunia ini. Kemudian berikutnya poin yang ketiga naudzalis jenis yang ketiga Al-ghiratul mu'tadilah. Cemburu yang adil atau cemburu yang sedang yang pada tempatnya. Waliyal wasatu bainat tawfain. Maka ini adalah cemburu yang tengah-tengah di antara dua ujungnya. Wal hasanatu Dan juga kebaikan di antara dua keburukan. Wa hadhil matlubah haitsu tash'ulul mahabbah wa tustamlihu ahyanan dan ini adalah cemburu yang diinginkan di mana cemburu yang seperti ini adalah akan menyalakan kecintaan, akan menimbulkan kecintaan dan bahkan terkadang menjadikan seseorang itu uh, menjadi memiliki sifat yang apa namanya prasojo lah kalau dalam bahasa kita ya. ya. Fal ghiratul mu'tadilah fil hayati zawjiyyah kalmilah milh fil ta'am. Yani menjadi sedang seperti apa namanya istimlah seperti garam. Namanya garam ini kan kalau dimakan garam juga nggak enak ya. Kalau makanan tanpa garam juga nggak enak. Jadi menjadikan e, seperti itu cemburunya menjadikan e, e, seperti garam ini yang kemudian menjadikan semakin nikmatnya. Istimlah maka ini ghirah mu'tadilah. Cemburu yang tengah-tengah yang adil dalam kehidupan suami istri ini adalah seperti garam pada makanan. Fadhira idza kana fi mawdhiha fa sihatun wa afiyah. Cemburu jika itu pada tempatnya ini adalah sehat dan aman, ya. Aman dari gangguan, aman dari penyakit. والاعتدال فيها من الرجال والنساء من جملة الأمور المحمودة والمعاشرة بالمعروف dan i'tidal bersikap adil dalam cemburu ini baik bagi suami atau istri laki-laki ataupun perempuan adalah dari sejumlah perkara-perkara yang terpuji dan ini bagian dari muasyarah bil ma'ruf berhubungan suami istri dengan cara-cara yang baik sallallahu alaihi Kalau kemudian kita menginginkan untuk membuat contoh, tidak ada contoh kecuali para istri Nabi alaihi Bagaimana mereka dahulu para ummahatul mukminin cemburu terhadap sayyidul khalq kepada Nabi alaihi salatu wasallam cemburu. Namun kita lihat bagaimana cemburunya mereka tidak menyakiti, tidak menyakitkan kepada Nabi alaihi wasallam, juga tidak menjadikan gundahnya Nabi alaihi wasallam. Bukan cemburu yang buta. Kita perhatikan apa al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisa'ihi Rasulullah SAW ketika itu ada pada sebagian dari istrinya. Wafiriwayah Aisyah ada di rumah Aisyah. Farsalat ilaihi ihda ummahatil mu'minin. Maka salah satu dari ummahatul mu'minin yang lain mengirim Wafiriwaya Ummu Salamah wafiriwaya riwayat Dan satu riwayat adalah Ummu Salamah yang ngirim dan juga yang lain adalah Sabiyah binti Huyai bin Akhtab. Bi sahbatin fiha ta'amun. Ya, yang sudah kita singgung kisah ini mengirim satu piring berisi makanan. Fadarabat allati huwa fi baitiha yadul khadim. Maka istrinya ini memukul di mana Rasulullah SAW ada di rumahnya. Ya. Memukul tangan pelayannya, dipukul tangannya, piringnya jatuh, basah kata istafah, dapat, Maka piring yang berisi makanan pun jatuh, ya. kemudian pecah. Fajamana Rasulullah SAW falaqas sahbah. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan kembali mengumpulkan kembali piring yang pecah ini. ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي الذي كان في الصحبة Beliau pun kemudian mengumpulkan makanan yang tadi ada di atas piring yang ditampel sama Aisyah ini. Kalau di ada sifat sebutan adalah Aisyah. Bayakul Rasulullah mengatakan gharat ummukum. Cemburu tuh ibu kalian. Telah cemburu ibu kalian. Gharat ummukum. <clears throat> Baik. Khalafidina jazakumullah ini kita lihat bagaimana para ummahatul mukminin dalam keadaan seperti itu. Dan ini kita lihat juga Rasulullah SAW tidak kemudian mendapati perilaku seperti itu Rasulullah kemudian marah-marah juga tidak. Hanya komentar gharat ummukum. Ibu kalian ini yang cemburu. Summa habasal khadim. Kemudian Rasulullah menahan pelayan itu hatta ata bi min indilladzi min indillati huwa bi baitiha. Sampai pelayan yang datang ini sampai kemudian didatangkan piring dari yang dimiliki oleh di mana Rasulullah ada di rumahnya jadi yakni miliknya Aisyah fadafaha ila allati kasurat aw kusirat safhatuha ini maka diberikan kepada yang telah dipecahkan dirinya tadi wa amsakal maksura fi baiti allati kasaratha maka ee, eh, ditahan ini yang pecahan tadi ditahan di rumah yang di mana Rasulullah ada di di dalamnya. Artinya e, ketika ditampel piring itu pecah, kemudian e, Rasulullah menahan dan meminta ganti ruginya. Minta ganti rugi piring yang dipecahkan tadi kepada Aisyah. Aisyah sendiri kemudian menggantinya. Ini kita lihat bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap istrinya ini kemudian tidak menjadikan e, untuk kemudian tidak berlaku adil, tetap juga diperlakukan dengan adil. Ini indah sekali. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim anna, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min India lailan. Rasulullah sallallahu keluar dari rumahnya di suatu malam. Faqalat maka kata Aisyah, "Faghirtu alaihi an yakuna ata ba'dha nisa'i." Aku pun cemburu kepadanya karena aku khawatir beliau akan mendatangi sebagian istri akan pindah ke istri yang lain. Faja'a fara'a Beliau pun datang dan beliau tahu apa yang aku lakukan. Faqala agarti. Nah, kemudian Rasul bertanya, "Apakah kau cemburu?" Fakul wa hal la tugharu ala mithlik? Jawabannya, orang sepertiku seperti saya apakah tidak cemburu terhadap orang yang sepertimu ya Rasulullah? Ya. Bagaimana tidak? Ini Aisyah Faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ja'aki syaitanuki. Sungguh telah datang kepadamu setanmu itu. Qultu awa ma'i syaitan? Kata Aisyah, apakah setan itu bersamaku? Qala kata Rasulullah, "Laisa ahadun illa wa ma'ahu syaitan." Tidak ada seorang pun kecuali bersamanya adalah syaitan. Qultu Kata Aisyah, "Wa ma'ak?" Dan juga bersamamu? Qala na'am, iya bersamaku. Walakin a'anani Allah alaihi wa aslam. Namun Allah Subhanahu wa taala menolongku yang kemudian masuk Islam. Fa aslam, mau tunduk ya. Qalu fa aslam ay inqad wa adan wa sara muti'an. Yani eh, akhirnya mau tunduk dan mau mengikuti mau taat. Fala yakadu ya'riduni bima la uri. Fala yakat ya'riduni bima la uri. min al Islam alladhi huwa ma'na iman. Ya. Maka hampir-hampir tidak pernah menghadapku dengan apa yang aku inginkan dan makna Islam di sini bukan berarti yang itu berarti makna iman, artinya dia masuk Islam itu bukan. Tapi setiap orang mesti ada syaitannya. Namun yang bersama Nabi Alaihi sudah ditundukkan, sudah ditaklukkan, sudah nurut, ya. jinak, artinya dia tidak mengganggu lagi. Ini menjadikan kita juga lebih waspada. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain dari kisah-kisah ini diriwayatkan pula Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kuntu abar minallat minallati wahabna anfusu anfusahun anfusahunna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah, aku adalah semburu terhadap wanita-wanita yang mereka menghibahkan diri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقلت أتاب نفسها apakah dia mengibahkan dirinya فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya turji man tasya'u minhun engkau mengharapkan man tasya'u minhun orang-orang yang engkau inginkan dari mereka wa tuwi ilaika man tasya' dan engkau jaga engkau lindungi wa tuwi ilaika man juga berlindung kepadamu orang-orang yang engkau kehendaki wa man ittaghaita mimman azalta fala junaha alaik maka siapa yang engkau menginginkan untuk memisahkannya maka itu tidak mengapa artinya kan man ibtaghaita mimman azalta jadi yang mau dipisahkan maka ini tidak tidak mengapa atas Nabi alaihi salatu wasallam. Dzalika adna an taqarra ayunuhun. Wa dan siapa yang engkau inginkan mimman azalta dari orang-orang yang engkau pisahkan maka ini tidak mengapa. Dzalika adna an taqarra ayunuhun azan Hal itu supaya uh, mata mereka E, bisa sejuk dan tidak sedih. Wa Nabi bima dan mereka rela dengan apa yang engkau datangkan kepada mereka, engkau lakukan kepada mereka, engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kalian dan Allah Maha tahu lagi Maha hari. Ini uh, ayat ini turun juga karena sebab perilaku dari Aisyah <coughs> radhiyallahu taala terhadap wanita-wanita yang menghibahkan dirinya eh, dan ini masalah hibah ini memang ada kehususan hanya bagi Nabi alaihi salatu wasallam menghibahkan dirinya untuk Nabi alaihi salatu wasallam qultu masih dari riwayatnya Aisyah ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak kata Aisyah ma ara rabbak aku tidak melihat Rabbmu kecuali yusari'u fi hawak yani bersegera dengan keinginan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala uh, apa? memenuhi dari keinginan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kata Aisyah uh, radhiyallahu taala Namun demikian dalam hal ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala ini uh, kisah bagaimana Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang e, sedemikian dicemburi pun juga tidak kemudian kita lihat bagaimana sikap-sikap eh, beliau pun juga tetap e, santun. Artinya tidak kemudian kecemburuan yang didapat dari para istrinya ini kemudian e, disikapi dengan e, keras atau disikapi dengan e, apa namanya kasar atau tidak pada tempat atau kemudian bahkan menghukumnya juga tidak kami juga e, apa namanya disikapi dengan begitu santun jadi intinya adalah teladan bagi rumah tangga kaum muslimin bagi rumah tangga kita tentunya untuk kita mencontoh kepada pribadi Nabi alaihi wasallam dengan apa yang didapati dari para istrinya yang e, demikian pencemburu ini. Kemudian masih banyak kisah-kisah yang lain insyaallah taala dari riwayat-riwayat ini akan kita bisa apa namanya mengambil banyak fawaid ya, mengambil banyak faedah yang tentunya akan menjadikan kita lebih introspeksi diri kita. Kalau itu terjadi pada rumah tangga kita itu bagi allah Adalah layak selayaknya kalau itu terjadi pada rumah tangga kita. Uang ini semua juga terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu Maka ini supaya kita juga lebih menyadari bahwa seperti semacam itu adalah merupakan sesuatu yang e, masih manusiawi. Selagi masih dalam koridor, hendaknya bagaimana untuk kemudian bisa diluruskan dengan cara yang baik. Jangan kemudian sampai terbawa dengan syaitannya, jangan terbawa, terbawa dengan hawa nafsunya, jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang kemudian menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ini dulu barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Eh, mudah-mudahan ada manfaatnya, eh, mudah-mudahan menjadikan kita lebih introspeksi diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing e, kita, keluarga kita dan rumah tangga kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadikan rumah-rumah kita menjadi surga di dunia ini dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan pula dalam kenikmatannya di yaumul qiyamah. Amin ya alamin wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته